Kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memuji Allah Azza wa Jal dan bersyukur atas segala nikmat dan limpahan rahmatnya kepada kita sekalian. Sebab dialah Allah Tabaraka Ta'ala satu-satunya pencipta kita. Satu-satunya yang memberi rezeki kepada kita, yang mengatur segala aktivitas yang ada di jagat raya ini. Maka hanya dialah yang berhak untuk disembah. Adapun sesembahan-sesembahan yang lainnya yang disembah dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla dialah satu-satunya yang hak untuk disembah. Dan apa yang mereka sembah dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup para nabi dan rasul yang diutus kepada akhir umat hingga yaumul kiamat membawa hidayah membawa rahmat dan mengajarkan kasih sayang untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kegelapan syirik kegelapan kekufuran kegelapan kemaksiatan kegelapan kejahilan menuju kepada cahaya Islam menuju kepada cahaya sunnah agar kemudian manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau kariha al-musyrikun." Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah, membawa agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh ideologi-ideologi yang lainnya, seluruh keyakinan-keyakinan lainnya, seluruh agama-agama yang lain. Meskipun orang-orang musyrik itu benci Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dan menurunkan kepadanya syariat yang kita kenal dengan syariat Islam syariat yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya melalui Jibril Jibril menyampaikannya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kitab yang sepatutnya menjadi pedoman setiap insan yaitu Al-Quran Al-Karim yang barang siapa menjadikan Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidupnya maka dialah yang akan meraih keselamatan kebahagiaan hidup di dunia demikian pula di akhirat Sebab Al-Quran Al-Karim tidaklah mengajarkan kecuali kebaikan. Tidaklah mengajarkan kecuali mengarahkan manusia kepada Al-Haq. Kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. As-siratul mustaqim. Yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Inna hadha Al-Quran. Yahdi lillatihi akwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Sesungguhnya Al-Quranul Karim memberi hidayah, membimbing manusia kepada jalan yang lurus dan membawa berita gembira kepada kaum mukminin yang sedang senantiasa beramal saleh bahwa mereka pasti akan meraih keutamaan yang besar oleh karena itu barang siapa yang menjadikan al quran sering sebagai pembimbing dalam kehidupannya maka dia pasti akan meraih keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam Beliau menyatakan di hadapan ratusan ribu para sahabatnya dalam peristiwa yang sangat agung di padang Arafah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan "Tarabtu fiikum amrayn" ma in i'tasamtum bihima lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnati aku tinggalkan untuk kalian wahai umat manusia dua pedoman yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan tersesat selama namanya kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah tabaraka wa taala telah memberi jaminan bagi siapa yang mengamalkan Al-Qur'an Karim menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupannya maka dia mendapatkan dua keutamaan keutamaan yang pertama dalam kehidupan dunia dia senantiasa dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Dan keutamaan yang kedua, kebahagiaan yang kekal dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu di dalam firman-Nya. "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, mengikuti Al-Quranul Karim maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara Imamul Mufassirin Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menerangkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini beliau mengatakan takaffala Allah azza wa jalla liman qara al Qur'an wa 'amila bih alla yudhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan bagi siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan isinya maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam ini datang dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia akan membawa ketenteraman dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat apabila mereka benar-benar mengamalkannya menjadikan Al-Quran Karim sebagai pedoman dalam kehidupan sebab Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa rahmat, mengajarkan kasih sayang dan memberi rasa aman kepada mereka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang bersifat rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Sehingga barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan membawa keamanan, ketentraman, kebahagiaan apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Jalla wa Ala telah menjelaskan dalam sekian banyak firman-Nya di dalam al Qur'an Al Karim bagi mereka-mereka yang senantiasa beriman dan beramal saleh mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan berkah dalam kehidupan bukan kesengsaraan akan membawa rasa aman dalam kehidupan ini, bukan ketakutan. Itulah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang-orang kafir itu seandainya mereka-mereka yang bukan muslim mengenal hakikat dari keindahan Islam bahwa Islam merupakan rahmat bagi mereka seluruhnya istilahnya mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah masuk Islamnya berbondong-bondong di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mengenal Islam yang mengajarkan kasih sayang kepada para pemiliknya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba apabila telah datang pertolongan Allah dan ditaklukkannya naskah ketika itu yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terbesar semakin menyebarnya Islam dan semakin dikenalnya Islam maka engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala afwajan faujan faujan berbondong-bondong dalam jumlah yang besar mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan kabilah ini masuk ke dalam Islam datang lagi satu kabilah perwakilan dari mereka menyatakan kami masuk ke dalam Islam berbayat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mereka merasakan ketentraman kebahagiaan sebab Islam ini adalah agama rahmat Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap hikmah. Hikmah dalam setiap ucapan dan perbuatan. Di dalam sekian banyak firman Allah Azza wa memberi sifat kepada Islam sebagai agama yang hikmah Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyifatkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sebut sebagai ajaran yang hikmah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah وجادلهم بالتي هي احسن قبولها كبار اجل ربنا دين ابد الحكمه لان الله سبحانه وتعالى جبر فرمن يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا الله سبحانه وتعالى مبني حكمه كبار siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah Azza wa Jal, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang besar. Kebaikan yang banyak. Apa yang dimaksud al-hikmah? Al-hikmah adalah lawan dari al hulm Kalau yang dimaksud kebaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka yang dimaksud al-hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebenaran seseorang dalam berucap, dalam berbuat, maka dia disebut melakukan sesuatu yang hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyifati agama ini dengan sifat al-hikmah yang artinya bahwa Islam senantiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya menempatkan satu hukum pada posisinya oleh karena itu dalam hukum Islam dalam syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya kezaliman sebagaimana Allah Azza wa Jalla berlepas diri dari sifat zulm sifat kezaliman Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan perbuatan kezaliman sekecil apapun. Allah Azza wa berlepas diri dari sifat yang buruk ini, sifat kezaliman. Karena Allah Azza wa Jalla Maha Hikmah. Allah Azza wa al Maka demikian pula syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran yang penuh dengan hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah Islam ini adalah merupakan ajaran yang bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja semenjak diterapkannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian diterapkan oleh kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Sepeninggal Rasulullah SAW. Islam ini selalu sesuai dalam penerapannya. Kapan saja dan di mana saja. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik dalam menetapkan satu hukum. Waman ahsanu minallahi hukma. Siapakah yang lebih baik dalam menetapkan satu hukum dari Allah Subhanahu wa taala? Hukum Allah, syariat Allah adalah ajaran yang dibangun di atas hikmah. Sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya dengan sifatul hikmah. Sifat hikmah apabila disebutkan di dalam Al-Quran kata-kata al-hikmah digandengkan dengan al-kitab maka yang dimaksud al-hikmah yang digandengkan dengan al-kitab adalah as-sunnah yaitu apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla berfirman laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم kitab wal hikmah. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka dan dari bangsa Arab yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menyucikan jiwa-jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Al-Kitab Al-Quran Karim dan Al-Hikmah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak dari kalangan para ulama di antara Imam Syafi'i rahimahullah demikian pula Yahya bin Abi Katsir, Qatadah rahimahumullah taala dan yang lainnya. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman ketika memerintahkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memperbanyak membaca ayat-ayat Allah dan al-hikmah di rumah-rumah mereka. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dalam surat Al-Ahzab. Dan sebutlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Yang dimaksud al-hikmah adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama hikmah. Karena syariat Islam berasal dari Al-Hakimul Khabir, Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang juga seorang hakim yang senantiasa mengajarkan hikmah kepada umatnya. Sebab apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti apa yang datang dari Allah Azza wa Tidak pernah terjadi kontradiksi. Berasal dari sumber yang sama dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Quran dari Allah Azza wa Jal maka demikian pula sunnah merupakan wahyu yang kedua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menerangkan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu. Namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam adalah agama hikmah. Sehingga apa saja yang ditetapkan di dalam syariat Islam, syariat itu pasti dibangun di atas maslahat yang besar. Dibangun di atas hikmah yang bisa diterapkan kapan saja dan di mana saja tidak hanya bisa diterapkan di kalangan bangsa Arab. Akan tetapi Islam adalah agama universal yang bisa diterapkan di mana saja, di wilayah mana saja. Sebab Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam yang merupakan agama yang wajib untuk dianut oleh seluruh umat manusia hingga yaumul qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana an-nabiy yub'atsu ila qaumi khassa wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu seorang nabi diutus kepada umatnya secara khusus, adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Dan di antara sifat hikmah di dalam Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya bahwa Islam ini adalah merupakan agama yang dibangun di atas sifat rahmat kasih sayang bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anbiya pada ayat yang ke-107. Allah Azza wa Jal menegaskan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam bagi seluruh alam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam kepada seluruh manusia Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga disebut sebagai Nabi Rahmah, sebagai Nabi Rahmah. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Uthman bin Hanif yang menyebutkan tentang doa salah seorang yang buta yang pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan Muhammadin Nabi Rahmah Muhammad itu adalah Nabiur Rahmah. Seorang Nabi yang membawa rahmat dan kasih sayang kepada manusia. Ini sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rahmat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatun ammah, rahmat yang bersifat umum tidak hanya kepada kaum muslimin dan rahmat ini bersifat umum rahmat kepada kaum mukminin juga rahmat kepada orang-orang kafir rahmat kepada hewan rahmat kepada keluarga rahmat kepada anak-anak rahmat kepada masyarakat Itulah sifat rahmat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam firman-Nya Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang wajib bagi kaum muslimin, suri tauladan bagi mereka. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir Wada'kar Allah kefiran sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh teladan yang terbaik bagi seorang yang mengharap bertemu Allah dan hari akhir. Apa yang kita ketahui dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? sifat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau disebut sebagai seorang yang rahim yang mengajarkan kasih sayang kepada umatnya. Apakah beliau dikenal di dalam sejarah sebagai seorang yang begitu sebagai seorang diktator dalam kekuasaannya sebagai seorang yang suka merampas harta rakyatnya, sebagai seorang yang memiliki sifat yang kejam, yang ringan tangan untuk melakukan pembunuhan, apakah seperti itu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita ikuti penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat ketenangan para ulama yang dari sana kita akan mengetahui bagaimana kepribadian Rasulullah yang itu adalah merupakan cermin dari Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting masyarakat muslimin rahimahumullah disebabkan karena pada masa-masa fitnah yang kita hadapi sekarang ini adalah merupakan masa-masa krisis akhlak merupakan masa-masa kejahilan sekian banyak kaum muslimin dari hakikat agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan masa-masa di mana banyak orang-orang kafir mereka menjadi orang-orang yang anti kepada Islam disebabkan karena sekian banyak berita-berita yang benar-benar menyudutkan Islam dan kaum muslimin yang mengatakan bahwa Islam itu identik dengan terorisme. Ajaran Islam adalah ajaran radikalisme. Ajaran Islam adalah ajaran yang mengajarkan penganutnya untuk membunuh merampas hak-hak milik orang lain. Yang mengajarkan orang untuk berperang dan berperang. Siapa saja yang bukan muslim maka harus diperangi, harus dipenggal kepalanya. Itu yang ada sekarang penggambaran oleh sebagian mereka. Atau bahkan mungkin kita mengatakan kebanyakan mereka disebabkan munculnya sekian banyak kelompok-kelompok, golongan-golongan yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan jihad fi sabilillah. dengan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan dan tindakan yang merusak kezaliman dan penghancuran yang tidak dibenarkan seluruhnya dengan mengatasnamakan Islam karena mereka berpenampilan sebagai kaum muslimin mereka mengatasnamakan itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti contoh saja apa yang dilakukan oleh kelompok khawarij dengan berbagai macam sektornya, baik dari al Qaeda, atau yang disebut jamaah Islamiyah atau yang disebut ISIS atau yang mengatasnamakan diri mereka dengan daulah Islamiyah atau siapa saja mereka yang memiliki pemahaman yang sama seperti pemahaman kaum khawarij yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan hukum Allah. Lalu dengan alasan itu mereka pun mengafirkan Ali bin Abi Thalib dan para pengikutnya mengakhirkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala dan para pengikutnya menganggap mereka semuanya itu kafir keluar dari Islam lalu mereka pun menghalalkan darah-darah kaum muslimin sungguh benar apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Ketika beliau menjelaskan dan menafsirkan firman Allah Azza wa Jal dalam al kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan. alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. hum yahsabun annahum yahsinuna sun'a. Maukah kami beritakan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya yaitu mereka yang beramal yang sesat dalam amalan-amalan mereka lalu mereka menyangka bahwa mereka lah orang yang terbaik dalam berbuat dan beramal mereka menganggap apa yang mereka amalkan itu amal saleh seperti yang kita saksikan membunuh kaum muslimin dengan alasan murtad mereka adalah orang-orang murtad, mereka adalah orang-orang kafir. Lalu kemudian disembelih dan dibunuh dengan cara yang sangat sadis, sangat kejam, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wasallam Dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, "Inna Allah kataba al-ihsan fi kulli syai'." Fa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibha wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat kebaikan dalam segala hal. Maka apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Itu kalau halal untuk ditumpahkan darah. Bunuh dengan cara yang baik. Tentu ada rinciannya nanti akan kita terangkan. Bagaimana cara membunuh? Berdasarkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya al-ihsan berbuat baik dalam segala hal termasuk kita membunuh kalau halal ditumpahkan darah ini belum jelas hanya karena menyelisihi mereka tidak ingin ikut-ikutan untuk masuk ke dalam kelompok yang mereka sebut dengan daulah Islamiyah atau mereka sebut dengan ISIS maka dianggap sebagai kafir murtad sehingga halal darah bahkan di antara kelompok yang pada hakikatnya punya pemahaman yang sama, hanya tidak bersama dalam hal kepemimpinan. Seperti misalnya dari Front Nusrah, Jemaatun Nusrah, yang afiliasinya kepada Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri atau Usama bin Laden. Nah, mereka ini tidak sejalan dengan ISIS tapi juga mereka dikafirkan dan dianggap sebagai murtad. Dan lebih sadis lagi, para wanita, anak-anak dijadikan sebagai tawanan mereka. Wanitanya dijadikan sebagai budak yang halal untuk diperjualbelikan. La haula wala quwata illa billah. Apakah seperti itu Islam? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita Islam yang begitu indah. Islam yang senantiasa menebarkan rahmat dan kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada orang-orang yang ada di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihimu dan kasih sayang padamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innama yarhamullah min ibadihi ruhana dalam riwayat Bukhari dan Muslim Sesungguhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah adalah yang memiliki sifat rahmat kasih sayang kepada yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak bersifat rahmat kepada yang lain, maka dia tidak akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan merahmati seorang yang tidak merahmati manusia. Yang tidak merahmati manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Bersifat rahmatlah kepada orang-orang yang ada di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa bersifat rahmah. Karena Islam ini adalah ajaran yang mendatangkan rahmat bagi seluruh alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad bi kitabin fassalnahu" ala ilmin wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab yang telah kami rinci di atas ilmu hidayah dan rahmat bagi kaum mukminin disebutkan oleh Al-Hafiz rahimahullah taala Perkataan Ibnu Bapal boleh sebutkan dalam Fathul ketika menjelaskan tentang anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk senantiasa memiliki sifat rahmat dan kasih sayang. Kata Ibn Battal rahimahullah, "Fihi al Wasallam, 'ala isti'mal ar-rahmah li jami'il khalqi." فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب في dalam hadis ini merupakan anjuran untuk senantiasa mengutamakan sifat rahmah kepada seluruh makhluk kepada seluruh makhluk maka termasuk di dalamnya yang mukmin dan yang kafir termasuk pula di dalamnya hewan baik hewan yang dimiliki atau hewan liar termasuk pula di dalamnya dalam sifat rahmat dalam perjanjian tidak diperbolehkan batalkan perjanjian atau anjuran untuk senantiasa memberi makan memberi minum kepada mereka yang membutuhkannya dan meringankan beban seorang yang tidak mampu untuk memikulnya dan meninggalkan untuk berbuat zalim dalam pemukulan dan semua itu berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Diterangkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa pada jilid yang ke-16 halaman 313 hingga 314. Beliau mengatakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam بعثه الله هدى ورحمة للعالمين فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمحية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض وبالصبر على أذاهم واحتماله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai hudan dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa ilmu dan bimbingan dan bukti-bukti serta hujah-hujah yang kuat baik dari sisi akal demikian pula dari sisi dalil maka Allah Subhanahu wa taala juga mengutus rasulnya dengan al-ihsan untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada manusia dan bersikap rahmat kepada mereka tanpa menuntut balasan dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka dan berusaha untuk memikul berbagai cobaan dan gangguan tersebut. Faba'athahu bil ilmi wal karam wal ilmi alimun hadin karimun muhsinun hadimun tafur. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya dengan ilmu, dengan kedermawanan, dengan kelembutan. Dan beliau adalah seorang yang berilmu, seorang pembimbing, seorang yang dermawan, yang senantiasa berbuat kebaikan, kelembutan dan pemaaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang hamba yang sangat-sangat bersemangat untuk memberi bimbingan kepada umatnya, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Semampu beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mengedepankan sikap rahmat kepada mereka upaya kepada mereka agar mereka menerima Islam agar mereka masuk ke dalam Islam meninggalkan kesyirikan dan kekufuran menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang selalu diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu ketika beliau berjihad tetap sebelum berperang ada upaya untuk mendakwahi mereka ada upaya untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Bahkan beliau senantiasa mendoakan mereka agar mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah ada seorang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u al musyrikin." Wahai Rasulullah, doakan laknat kejelekan kepada orang-orang musyrik itu. Semoga Allah membinasakan mereka. Biasanya kan kalau seorang pemuda sedang semangat-semangatnya menekuni Islam, belajar Islam, maunya yang selain Muslim itu mati aja sudah, tewas saja semua. Nah. Wahai Rasulullah, doakan kejelekan kepada orang musyrik ini, Semoga Allah membinasakan mereka semuanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini lang ubat la'anan, wa inna ma bu'isu rahmah aku ini tidak diutus sebagai seorang yang suka melaknat. Aku ini diutus Allah bukan sebagai seorang yang suka melaknat. Apa itu laknat? Menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma rahmat. Aku ini diutus oleh Allah untuk membawa rahmat Jangan dikit-dikit tersinggung. Lalu kemudian mendoakan kejelekan, kebinasaan Nah, tapi beliau mau depankan apa? Mengharapkan mereka dapat hidayah. Mengharapkan ada di antara mereka, kalau bukan orang-orang tua mereka, ya generasi mereka yang selanjutnya. Di antara mereka yang diberi hidayah, dan mereka keluar satu kaum yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Satu ketika Aisyah bertanya kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan hal ada alaika yaumun kana asyanda min yaumi Uhud? Apakah engkau pernah mengalami sesuatu yang lebih berat dari yang kamu rasakan dalam peristiwa perang Uhud? Kita mengetahui dalam peristiwa perang Uhud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka dan menyebabkan patahnya salah satu bagian dari gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rabaiyah beliau sampai sempat menyebar berita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal, telah terburuk ketika itu. Berita palsu. Dan tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih dan merasa sakit ketika itu beliau terluka alaihi salatu Aisyah bertanya apakah ada yang pernah engkau mengalami yang lebih pedih daripada apa yang engkau rasakan dalam peristiwa perang Uhud itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad laqitu min qaumiki ma itu. sungguh aku telah menemui berbagai macam hal dari kaummu bangsa Arab, bangsa Quraisy. Wa kana ashadda ma laqitu minhum al aqabah dan yang paling berat yang aku rasakan yang aku hadapi dari mereka adalah peristiwa al-aqabah. Ada sebagian mengatakan bahwa dimaksud al-aqabah yaitu tempat yang ada di Mina. merasul Aqabah ada sebagian juga mengatakan bahwa di Masjid al aqobah ini satu tempat yang ada di Taif. Daerah Taif. Taif yani kalau perjalanan mobil sekarang kurang lebih satu satu setengah jam dari Makkah. Taif. Nah, ada tempat namanya Al-Aqabah di Taif itu. إذ أردت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجدني إلى ما أردت aku telah menawarkan ya agar aku mendapatkan perlindungan untuk berdakwah karena ketika itu Rasulullah SAW bersama kaum muslimin kondisinya masih sedikit sekali sehingga terkadang beliau Apabila beliau hendak berdakwah, beliau mencari penjamin dulu. Adakah orang yang akan memberi jaminan kepadaku keamanan untuk saya ingin menyampaikan kepada mereka amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sempat menawarkan kepada Ibnu Abi Yalil tapi ternyata ditolak. Sehingga beliau tidak mendapatkan perlindungan tidak mendapatkan jaminan keamanan dalam kalam beliau diusir, dilempar oleh penduduk Taif bahkan oleh anak-anak mereka sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi terluka ketika itu kata beliau wantalaqtu wa ana mahmum ala wajhi. Aku pun akhirnya berjalan berangkat meninggalkan Taif dalam keadaan sangat bersedih. Falam astafir illa wa ana bi qarni sa'alib farafa'tu ra'si. Lalu kemudian aku tidak sadar melainkan aku telah berada di daerah Qarnus Sa'alib nama tempat yang dekat dari Makkah dan merupakan salah satu mifat mifat penduduk Najis Al-Qarn ketika aku tiba di sana aku pun mengangkat kepalaku fa'idha ana di sahabatin qad awallatni ternyata di atas kepalaku ada awan yang memberi perlindungan kepadaku. Fana zartu fa'idha fiha Jibril Lalu aku melihat ternyata di sana ada Jibril. Panadani faqal. Maka Jibril pun memanggilku sambil dia mengatakan, "Inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak." Sesungguhnya Allah telah mendengarkan ucapan kaummu terhadapmu. Wa ma alaih dan apa yang mereka menolakmu. Penolakan dari mereka kepadamu. وقد بعث إليك ملك, ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepadamu malaikat gunung agar engkau perintahkan kepada malaikat itu apa saja engkau inginkan terhadap mereka terhadap penduduk Taif fanadani malakul jibal fasallam alaihi lalu kemudian Malaikat gunung itu pun memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Lalu dia mengatakan, Ya Muhammad, Wahai Muhammad, Fakul ذلك bima syita in syita أن أطبق عليهم Ucapkan apa yang engkau inginkan Apabila engkau ingin Aku akan jatuhkan kepada mereka Al-Akhshabain dua gunung. Dua gunung yang ada di Makkah. Aksyabain. Kata para ulama yaitu gunung Abu Qubais dan yang di hadapan Qaiquan. Aku akan timpakan kepada mereka penduduk Pak itu. Sangat mudah. Ya. Ini malakul jibal, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa untuk menjaga gunung. Sangat mudah. Bagi bagi gunung tersebut apa bagi malaikat tersebut untuk mengangkat gunung itu lalu kemudian menimpakan kepada penduduk Taif. Sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan kamu. Orang terkena asap aja, asapnya gunung ah kata orang Jawa kena wedus gembel ah kena wedus gembel eh, itu orang sudah mati kepanasan baru terkena asapnya ya. Subhanallah gimana kalau terkena laharnya lebih menyakitkan lagi laharnya tak batu-batunya jatuh Hah? lagi gimana kalau gunungnya gunung merapi diangkat nah, kira-kira apa yang terjadi ditimpakan dari atas ke bawah nah bukan hanya yang terkena wilayah yang terkena gunung tersebut yang hancur. Tapi getarannya sampai kemana-mana. Oh Waliyadzubillah. Nah, ini telah dapat izin. Gimana kalau saya timpakan pada mereka dua gunung dari gunung Mekah? Subhanallah. Kan mudah. Tinggal ditimpakan eh, habis selesai. Hmm, dasar kalian ya. Tukang mengejek. Kalian menghina Rasulullah, kalian melempar Rasulullah. Tapi lihat bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdah la yushirku bihi syai'an." Bahkan aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka ada yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengedepankan hidayah, mengharapkan hidayah dari mereka, kasih sayang kepada mereka. Kalau bukan mereka yang dapat hidayah, mungkin di antara keturunan mereka ada yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahkan hadis ini disebutkan oleh Imam bukhari dalam bab yang beliau sebutkan judulnya Babud Doa lil Musyrikin. Bab doa mendoakan kebaikan untuk orang-orang musyrik. Ini bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis Abu Hurairah ketika Kufay bin Amr datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan ya Rasulullah إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها Wahai Rasulullah Sesungguhnya kabilah دوس Telah bermaksiat Dan enggan untuk menerima hidayah Maka doakanlah kejelekan untuk mereka Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siap-siap berdoa Kata beliau Fawannan nas annahu yadu alaihim Orang-orang menyangka sudah hmm, Habis Daus ini Rasulullah sudah ingin berdoa. Habis kabilah Daud. Habis mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Kata beliau dalam doanya, Allah mahdi Daud dan bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daud dan datangkan mereka kepada Subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Shaybah, Al Imam Ahmad dari Jabir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya mengepung penduduk Taif. Lalu para sahabatnya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan ya Rasulullah ahraqatna nani baru sakit, Wahai Rasulullah kami telah dibakar oleh panah-panah sakit. Yani para sahabat mengepung Sementara mereka berusaha terus memarah. Sebagian para sahabat terkena pada tersebut. Sehingga mereka mengatakan, Wahai Rasulullah, kami telah terbakar oleh panah-panah sepi pada Allah alaihim. Doakan keburukan terhadap mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hdi Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Saqif ini sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendepankan sifat rahmat, mengharapkan mereka masuk ke dalam Islam, mengharapkan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika bukan mereka, maka dari keturunan mereka. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang rahim, yang bukan hanya kepada kaum mukminin ya, tapi juga pada orang-orang kafir. Juga kepada orang-orang kafir mengharapkan hidayah kepada mereka. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan dan memprioritaskan dakwah kepada mereka. Menyampaikan dakwah kepada mereka dengan cara hikmah mengajarkan pada mereka bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin mengajarkan kasih sayang menghendaki kepada mereka itu keselamatan hidup di dunia dan di akhirat itu tujuan dah dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau senantiasa melakukannya dan menegakkan dakwah tersebut bukan hanya dengan lisan tapi juga dengan perbuatan. Beliau mengajarkan akhlak yang mulia. Dan itu pendidikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bermuamalah kepada orang-orang kafir? Tidak seperti yang difahami oleh kaum khawarij. Yang namanya kafir halal darahnya. Hartanya boleh diambil kapan saja oleh karena itu sebagian mereka yang berpaham khawarij berpaham takfir. Sebagian mereka menghalalkan mencuri. Menghalalkan mencuri. Ya sekalian kalau mencuri kecil kan tanggung. Ya, mereka mengajarkan kepada uh, anak buahnya Sebenarnya kalau masuk mall, mall punya Cina atau orang kafir itu, mau ngambil itu halal, itu baik. Dia yang diajarkan, itu baik. Ya. Asal nggak ketahuan aja. Nanggung kalau yang dicuri itu obat nyamuk, lilin, korek api, nanggung. Kalian toko emas di rampok. Nah, bagi mereka halal untuk pendanaan jihad. Itu bukan jihad, itu jahat. Mereka menghalalkan. Ya, oleh karena itu segala hal-hal yang tujuannya adalah persiapan jihad bagi mereka meskipun dengan cara mencuri, merampok merampok bank, merampok toko emas itu mereka mengalami. Karena anggapan mereka bahwa itu adalah milik orang-orang kafir. Halal bagi kaum muslimin. Apalagi untuk kepentingan jihad. Ini doktrin-doktrin yang diberikan kepada anak-anak buah kaum kawan. Hati-hati. Anak muda ketika awal belajar Islam ketemu dengan yang seperti ini semangat ya. dengan berbagai macam uh, pendoktrinan. Kamu kalau mati langsung ketemu di bidadari nikah sama bidadari. Begitu mati, makanya mereka boleh bom bunuh diri, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak-anak. Kenapa? Mengharapkan yang lebih cantik di sana, ya, yang lebih kekal, bidadari. Ma'asyarakat Apakah seperti ini Islam? Apakah Islam itu seperti yang dikatakan oleh Usama bin Laden, dimanapun engkau bertemu dengan orang kafir maka bunuh dia. Sekarang perang-perang universal. Siapapun yang kamu dapat orang kafir, bunuh dia. Ya, kalau dokter ini diterapkan, tetangga kanan kiri depan belakang banyak yang kafir. Ya, terus diterapkan. Nah, tidak punya aturan, tidak punya adab, ketentuan-ketentuan hukum yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla ya, memerintahkan kepada hamba-hambanya dan menyebutkan sifat hamba-hamba Allah yang saleh, bagaimana mereka bermuamalah bahkan kepada orang-orang kafir. Dalam surat Al-Insan ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah a nuridu minkum jazaan wa syukuran. Di antara sifat hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang mukmin, mereka memberi makan. Mereka memberi makan makanan apa yang mereka berikan? Ala hubbih. Makanan yang mereka senang untuk memakannya. Bukan makanan yang sudah kada luar sah. Eh, bukan makanan yang sudah nggak laku di rumahnya kasih tetangga, kasih orang miskin itu. Bukan. Makanan yang mereka senang untuk memakannya, mereka berikan. Ini sifat al-mu'minin. Lalu kepada siapa mereka berikan? Miskinan, wa yatiman, wa asira. Kepada orang miskin, ini masih dimaklum. Yatim, ya. Wa asiran, kepada tawanan kepada tawanan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan menyebutkan sifatul mukminin. Mereka dalam memberi makan kepada tawanan mereka makanan yang mereka sendiri senang untuk memakannya. Siapa tawanan yang ada di zaman Rasulullah SAW? Siapa tawanan? Diterangkan oleh Qatadah Ibnu Di'am As-Sadusi rahimahullah kata beliau laqad amara Allah bil asra an yuhsina ilaihim wa inna asrahum yawmaidin li ahli syirji. sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada para tawanan dan sesungguhnya tawanan-tawanan kaum muslimin ketika itu adalah orang-orang musyrik. Tawanan kaum muslimin ketika itu adalah orang-orang musyrik. Ketika mereka menjadi tawanan, ditangkap, lalu ditawan oleh kaum muslimin, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk memberi makanan yang terbaik kepada mereka. Apa yang kita makan berikan kepada mereka. Padahal mereka ini adalah orang-orang musyrik, kafir. Tetap diperlakukan dia sebagai seorang manusia. Oleh karena itu banyak dari mereka para tawanan ini melihat akhlak para sahabat, melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka masuk ke dalam Islam. Sekian banyak para tawanan itu. Asalnya mereka tawanan kaum muslimin, yang menjadi budak kaum muslimin. Lalu mereka bermuamalah, bergaul dengan kaum muslimin. Akhirnya mereka melihat demikian baiknya akhlak kaum muslimin ketika seorang menjadi budak, maka diperlakukan seperti orang merdeka. Kamu makan, berikan budak makanan. Kamu berpakaian, berikan budak pakaian. Diperlakukan selayaknya sebagai seorang manusia. Ketika dia diberi tanggung jawab yang berat, beban yang berat, maka tuannya ini membantu, membantu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Subhanallah. Ini yang diajarkan oleh Islam. Bandingkan dengan orang-orang kafir. Ya. Bandingkan dengan orang-orang kafir ketika kaum muslimin yang menjadi tawanan oleh mereka. Apa yang terjadi? penyiksaan ya. penyiksaan kezaliman luar biasa apa yang kita dengarkan berbagai macam kejadian penindasan terhadap para tawanan di penjara Guantanamo atau di tempat-tempat yang lainnya ketika kaum muslimin jadi tawanan mereka disikapi lebih buruk daripada sikap mereka terhadap hewan kalau anjing itu mereka masih berbuat baik pada anjing, kadang tidur tidur bareng sama anjing. Ya. Orang-orang kafir. Kaum muslimin tidak demikian. Tidak berharga sedikit pun. Nyawa-nyawa kaum muslimin bagi orang-orang kafir. Namun lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kaum muslimin sifat yang akhirnya menyebabkan kebanyakan mereka mengenal Islam, mengenal keindahan Islam, lalu kemudian mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam tidak semua orang namanya kafir, musyrik, halal darahnya. Tidak. Bahkan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka hidup bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Yang benar ini mereka tentunya kan kufar. Tapi dalam urusan dunia tetap berbuat baik. Selama mereka menjaga adab-adabnya kepada kaum muslimin. Maka demikian pula kaum muslimin diperbolehkan untuk berbuat baik kepada mereka. La yanhaakumullah 'anil la lam yuqatilukum wa yukhrijukum من دياركم لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian untuk berbuat baik kepada mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya tetangga orang Yahudi. Nabi Alaihissalam sama sekali tidak pernah menzalimi mereka. Bahkan beliau menampakkan al-akhlak yang mulia. Dan termasuk di antara hak tetangga, meskipun dia kafir, adalah berbuat baik kepadanya, tidak mengganggunya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'li jara." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia menyakiti tetangganya, termasuk tetangga kafir. Termasuk tetangga kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil wal وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي wal والجار junub beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kalian menyekutukan dalam beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua wabil walidin ihsana berbuat baik kepada kerabat kepada anak yatim kepada orang miskin wal jarihil kurba wal jari junubi. Tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Di antara para ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud tetangga wal jarihil kurba yaitu tetangga muslim. Wal jari junubi tetangga kafir. Ini salah satu penafsiran. Tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun dia kafir. Makanya tetangga-tetangga yang bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang kejam, sebagai orang yang zalim, sebagai seorang yang begi, sebagai seorang yang suka menteror tetangganya. Tidak. Sama sekali tidak. Salah satu bukti yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari ketika ada seorang anak dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an ada seorang anak Yahudi anak Yahudi ini sering datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya hidup bertetangga ya. Kadang-kadang tetangga mampir datang ke rumah tetangganya yang lain. Demikian pula anak Yahudi ini. Anak Yahudi ini tidak terlalu kecil tapi mendekati usia balik. Biasa datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menceritakan ini Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidup Rasulullah Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi beliau betul-betul mengetahui anak Yahudi ini datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melayani Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kepada anak kafir kafir kamu. Jangan dekat-dekat rumah saya. tidak pernah. Minta pukul ya itu loh sering datang sini penggal lehermu ini masih Islam kalau enggak penggal enggak enggak sama sekali tidak teror itu tidak nampak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebengisan ya yang menumbuhkan rasa takut kepada orang lain sama sekali tidak oleh karena itu anak Yahudi ini sering datang karena senangnya dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tidak ada teror sama sekali. Sampai satu ketika anak Yahudi ini jatuh sakit, sakit keras. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kebiasaan Rasulullah Alaihi Wasallam dan itu yang beliau anjurkan kepada umatnya. Beliau mengatakan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u siapa yang berbuat baik kepadamu balas kebaikannya balas kebaikannya meskipun dengan sekedar ucapan jazakallahu khairan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikan anak ini dia sakit kesempatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun datang menjenguknya. Ketika beliau masuk, di sisi anak Yahudi ini ada ayahnya di Yahudi. Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk. Ya biasalah. Gimana kalau seorang masuk bertamu ke tempat tetangga yang kafir. Nah, ya tentu beliau tidak mengucapkan salam karena kafir. ya dan uh, bermuamalah dengan cara muamalah yang ma'ruf yang itu bagian dari muamalah yang baik di antara sesama tetangga beliau datang lalu beliau melihat anak ternyata anak ini sudah dalam kondisi sekarang sakit keras kesempatan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau pun mengatakan kepada anak ini, padahal di samping anak ini ada ayahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam kan? Masuk Islam lah kan? Bingung anak ini. Mendapatkan penawaran untuk masuk ke dalam Islam, sementara di sampingnya ada ayahnya, maka dia melihat kepada ayahnya. Fanazara ila dia melihat kepada ayahnya. Nah, mungkin saja mungkin, mungkin oh, takut ayahnya nanti ngamuk, marah, karena ayahnya Yahudi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan masa Islam kok? eh anak muda. Dalam kondisi seperti itu, apa kata ayah dari anak yang sakit ini? Yang mengetahui kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akhlak Rasulullah SAW, mengetahui bagaimana Rasulullah dalam bermuamalah. Kalau seandainya orang tua dari anak muda ini yang Yahudi mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Usama bin Laden, ya, tentu dia akan merasa jangan jadi teroris Jangan sama sekali. Kamu mati sebagai seorang teroris. Saya tidak ridho. Karena begitu jahat, kejam dan seterusnya. Kan begitu. Tapi apa kata ayahnya? Ketika anaknya melihat kepada ayahnya, maka ayahnya pun mengatakan kepada anaknya, ini yang akan mengakhiri kehidupannya di dunia. Dia mengatakan, Afi abdul Qasim, Sallallahu Alaihi taati apa yang dikatakan oleh Abdul Qasim. Padahal dia seorang Yahudi. Mengapa dia sampai mengucapkan kalimat tersebut kepada anaknya yang akan mengakhiri kehidupannya di dunia? Dia merenakan anaknya meninggal sebagai seorang muslim. Ati Abdul Qasim taati apa yang dikatakan oleh Abdul Qasim. Kalau seandainya ayahnya itu mengetahui bahwa kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan kaum muslimin ketika mengetahui ada kejahatan ditampilkan ini cara menggereknya Wah. Hah? digerek seperti digereknya hewan dan ditampilkan Padahal yang dibunuh itu adalah muslim. Nah, atau dimasukkan dalam kerangkeng. Setelah itu kerangkengnya dimasukkan ke dalam air. Mati sampai sampai mati baru diangkat. benar. Ada yang dimasukkan dalam kerangkeng lalu dibakar. Hidup-hidup sampai mati. Dibanggakan. Dengan alasan menakut-nakuti orang-orang kafir. Sampai kaum muslimin juga ketakutan semua. Kaum muslimin yang ketakutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yurawih musliman falaysa minni." Siapa yang menakut-nakuti seorang muslim maka dia bukan dari umatku. Kata Nabi Alaihi Wasallam. Ternyata Yahudi tidak mengetahui sedikit pun itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Yahudi ini mengetahui terjadi peperangan. Rasulullah melawan orang-orang kafir, membunuh orang-orang kafir dalam sekian peperangan, perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Terjadi peperangan. Tapi mereka mengetahui ada sebab-sebabnya yang menyebabkan terjadinya peperangan tersebut. Adanya jihad ini. Namun dalam al-mu'amalah tidak dikenal sama sekali sebagai seorang yang kejam taati Abul Qasim, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak muda ini pun sebelum menghembuskan nafas terakhirnya beliau masuk ke dalam Islam, menyatakan keislamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah itu sambil beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkannya dari dari neraka. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan akhlak yang mulia sehingga diketahui bahkan orang-orang kafir. Maka ini yang kita upayakan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada Al-Qur'an Karim. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami hukum-hukumnya. Lalu kemudian kita terapkan sehingga jangan difahami Islam ini identik dengan kekerasan. Lalu kemudian kita lupa di sana ada sisi-sisi, bahkan mayoritas dari sisi Islam itu adalah rahmat dan kasih sayang kepada umat manusia. Berbuat baik kepada mereka. Ini kalau kita amalkan masyarakat muslimin rahimakumullah maka orang-orang kafir itu akan mengetahui rahmatul Islam yang menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam namun disebabkan karena perbuatan orang-orang yang mengatasnamakan Islam tersebut lalu menampakkan kesadisan, kekejaman, pengerusakan dengan mengatasnamakan jihad ini yang kemudian menyebabkan rusaknya citra Islam dan hilangnya kedudukan Islam yang dikenal sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka ini ma'asyar al rahimahumullah yang kita terangkan pada sesi yang pertama di pertemuan kita di siang hari ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh